Disebut bai'atul kubro karena memang jumlahnya lebih banyak daripada bayat yang sebelumnya. Dan juga karena pada bayat ini ada perintah untuk berperang. Dan itu dikatakan besar. bayah al-kubra. al bayah al-aqabah al-kubra. Dan sudah dikisahkan bahwa mereka kurang lebih 73 orang dan bersama mereka orang-orang Khazraj dan Aus dari Yathrib dari Madinah bersama mereka ada seorang pimpinan mereka Sayyid mereka yang bernama Al-Barra Jayyid Ibn Ma'ruf radhiyallahu taala anhu dan beliau yang mengatakan di perjalanan sungguh aku memiliki satu pendapat yang aku tidak tahu apakah kalian cocok sependapat denganku atau tidak Aku tidak ingin ya, membelakangi Ka'bah, membelakangi bangunan yang suci itu. Baitullah. Ya. Sehingga aku kalau menghadap ke Syam, aku akan membelakangi Ka'bah. Sehingga aku tidak mau membelakangi Ka'bah dan aku akan salat menghadap Ka'bah. Tetapi kaumnya menyelisihinya. Sampai begitu mereka mencapai Mekah, langsung Barra ibn Ma'rur menyatakan, wahai Ka'ab bin Malik, mari kita berangkat segera menuju Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sungguh aku ada sesuatu dalam hatiku. Apa yang aku lakukan ini? Ya ini salat menghadap Ka'bah. Sampai kemudian mereka pun datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan Rasulullah sallam kenal atau Rasulullah sallam bertanya kepada Abbas Tahukah engkau siapa orang berdua ini? Maka nah, Rasulullah menyatakan, ah, maka Abbas menyatakan, aku tahu. Ini adalah Ka'ab ibn Malik dan yang satu adalah eh, Barra ibn Ma'rur. Ketika disebut Ka'ab ibn Malik, Rasulullah SAW menyatakan asyair si penyair itu maka Barra menjawab ah, maka Ka'ab ibn Malik menjawab na'am. ibn azakumullah Sampai kemudian mereka menjanjikan pertemuan dengan Rasulullah SAW di malam-malam tasyrik. Malam-malam tasyrik, yakni di hari 11, 12, 13 Dzulhijjah Hijjah. Di tengah malam. Ketika sampai batas waktu pertemuan, mereka bangun tengah malam. Sepertiga malam pertama. Dalam keadaan kaumnya dari kalangan hujjaj, musyrikin, tertidur mereka ya na tasallula al -qafa. Mereka bersungut-sungut, sembunyi-sembunyi keluar menemui atau menjatangi tempat bertemunya dengan Rasulullah SAW yaitu di Aqabah. Yang menakjubkan adalah ketika mereka bertemu dengan Rasulullah SAW di Aqabah, ternyata Rasulullah SAW didampingi oleh pamannya yang bernama Labbas abbas eh, radhiyallahu taala anhu yang waktu itu masih dalam keadaan kafir, masih dalam keadaan musyrik. Dan mengatakan kepada mereka banyak ucapan. Di antaranya kalimat-kalimat yang diucapkannya adalah apakah kalian sungguh-sungguh akan menjaga ponakanku ini? Kalau kalian benar akan membelanya seperti kalian membela anak-anak kalian dan istri-istri kalian, maka silahkan bawa. Tetapi kalau kalian kemudian akan melepaskannya, akan membiarkannya, lebih baik sekarang kalian tinggalkan ponakanku. Ada beberapa pendapat dari para sahabat waktu itu Apa yang dimaksud adalah al-Abbas Sebagian menyatakan maksudnya adalah Agar mereka betul-betul menjaga ponakannya Tetapi yang kedua berpendapat Bahwa al-Abbas bertujuan Agar mereka tidak jadi Membawa Rasulullah SAW Jangan macam-macam kalau kalian tidak sungguh-sungguh atau kalau kalian begini dan begitu, jangan bawa ponakanku. Wallahu taala alam bima huwa kain. Allah yang lebih tahu apa yang ada dalam hati Al-Abbas ketika itu dalam niat hatinya. Yang jelas dia masih musyrik tetapi dia mementingkan ponakannya agar jangan sampai diterlantarkan nantinya. Setelah itu mereka orang-orang Khazraj mengatakan kepada Al-Abbas, Qad sami'na ma qult. Aku sudah dengar apa yang kau ucapkan. Sekarang kau ingin ya, Rasulullah SAW berbicara. Karena yang mereka tunggu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Fatakallama Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam fatala Al-Quran. Maka Nabi pun berbicara Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam dan membacakan Al-Quran kepada mereka. Wada'a ilal ilallah dan mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala waraghaba fil Islam dan mengajak mereka memberi semangat mereka untuk menerima Islam dan untuk berpegang dengan Islam. Thumma qala, kemudian berkata, "Ubayyi'ukum ala an tamna'uni mimma tamna'una minhu nisa'akum wa abna'akum." Aku baiat kalian, aku sumpah kalian agar kalian menjaga diriku sebagaimana kalian menjaga wanita-wanita kalian dan anak-anak kalian Fa'akhad al-Barra ibn Ma'rur biyadihi. Maka al-Barra ibn Ma'rur sayyiduhum memegang tangan Rasulullah SAW kemudian berkata, "Na'am." Memegang tangannya langsung menyatakan, "Na'am, walladhi ba'athaka بالحق نبيا nabiyyan lanamna'annaka mimma namna' minhu Iya, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran sebagai nabi Sungguh aku akan membela mu melindungimu sebagaimana kami melindungi uzurana. Uzur adalah bentuk jamak dari izar. Izar maknanya kain atau sarung. Tetapi ini adalah ungkapan tentang para wanita dan anak-anak. yakni keluarga. Kami akan menjaga engkau, wahai Rasulullah SAW, sebagaimana kami menjaga keluarga kami. Fabayyana ya Rasulullah, maka bayatlah kami ya Rasulullah. Fanahnu wallahi abnaul hurub. Kami demi Allah orang-orang dari kalangan ahli perang. Ini kami siap. Karena kami ini bukan orang penakut atau bukan suku yang penakut. Kami adalah ahlul hurub, golongan yang biasa berperang. Wa ahlul halqah Walisnaha kabiran an kabir dan kami adalah orang-orang yang biasa memakai senjata. Al-halqah maksudnya adalah senjata. Seluruh senjata. Pedangnya, tombaknya, panahnya. Ya, disebut dengan halqah. Wa nahnu ahlul halqah. Warisnaha kabiran an kabir. Kami mewarisinya dari nenek moyang kami. Kalimat kabiran kabir. yakni dari bapak kami dari kakek kami, dari bapaknya kakek dan terus ke atas. Itu namanya kabiran an kabir. Ini kami mewarisinya dari nenek moyang kami. Kami turun temurun adalah ahli perang, ahli senjata. Fa'atarad al Al-Barra yukallim Rasulullah SAW Abul Haytham Ibn Tayhan. Tiba-tiba disela Ucapan Barra ketika berbicara pada Rasulullah SAW Disela oleh seorang yang bernama Atau yang berkunyah Abdul Haytham Ibn Tayhan. Faqala ya Rasulullah, "Inna bainana wa bainar rijal hibalan wa inna qati'uha." Wahai Rasulullah, sesungguhnya di antara kami dan orang-orang tersebut ada hibalan, ada hubungan, hubungan perjanjian dan seterusnya. Wa inna qati'uha dan kami sekarang memutuskan hubungan tersebut. Yani Yahudi yang dimaksud oleh beliau yang dimaksud oleh Abu Haytham radhiyallahu taala anhu adalah Yahud. Kami ada hubungan dengan mereka dan sekarang kami memutuskan hubungan dengan mereka. Fahal asaita in fa'alna dhalik thumma adharaka Allah an tarji' ila qaumik wa tad'ana? Maka apakah nantinya ketika kami melakukan pembelaan terhadapmu dan kemudian Allah memenangkan engkau kemudian engkau kembali ke kaummu dan meninggalkan kami. Ini sekarang kami ini memiliki resiko. Kami memutus hubungan dengan Yahud. Maka kalau kemudian engkau meninggalkan kami, maka kami akan berurusan dengan Yahud. Fatabassama Rasulullah. Maka Rasulullah pun tersenyum dengan kekhawatiran mereka, dengan kekhawatiran Abul Haytham ibn Tayhan. Kemudian berkata, "Balid dam dam wal hadm al-hadm." Inna minkum wa antum minni uharibu man harabtum wa usalim man salamtum. Kata Nabi, bahkan darah-darah, kebinasaan-kebinasaan. Ya, ini darah kalian darahku juga, kebinasaan kalian kebinasaanku juga. Ana minkum wa antum minni. Kalian dariku dan aku dari kalian. Kami akan memerangi siapa yang kalian perangi dan kami akan berdamai dengan siapa yang kalian berdamai dengannya. Jawaban Rasulullah SAW membuat mereka mantap. Ya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Darah adalah darah, kebinasaan adalah kebinasaan. Ya, ini darah kalian darahku juga, kebinasaan kalian kebinasaanku juga. Artinya Rasulullah SAW akan bersama mereka ya. sampai <clears throat> tertumpahnya darah. Ya. Waqad kana qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ketika itu Rasulullah pun menyebutkan untuk mengeluarkan dari mereka 12 naqib, 12 pemimpin. Akhriju ilayya minkum ithnai asyara naqiban liyakunu ala qaumihim bima fihim. Keluarkan dari kalian 12 pemimpin yang masing-masing mereka akan memimpin kaumnya. fa fa'akhraju minhum ithnai asyara naqiban. Maka mereka pun mengeluarkan dari mereka 12 naqib tis'atan minal khazraj yang sembilan dari kalangan khazraj wa dan yang tiga dari kalangan aus disebutkan di sini dalam wafatnya amma nuqaba al-khazraj as-sab'ah adapun pemimpin-pemimpin dari kalangan khazraj yang tujuh adalah As'ad ibn Zurarah وسعد بن ربيع وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالك والبراء بن معرور وعبد الله بن عمر بن حرام وعبادة بن صامت رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وأما النقباء الأوس أدى nuqaba dari kalangan Aus الأوس bin Khudair خضير وسعد ibn Khaisamah wa Rifa'ah ibn al-Mundir demikian dikatakan oleh Ibnu Hisham demikian dikatakan oleh Ibnu Hisham wa ahlul ilmi ya'duna fihim Abul Haitham ibn Taihan sedangkan ahlul ilmi para ulama menyebutkan bersama mereka ada lagi yaitu Abul Haitham ibn Taihan wala ya'duna rifa'ah tetapi tidak menyebutkan rifa'ah menyebutkan Abul Haitham wallahu taala a'lam <laughs> Ini yang diketahui. Selebihnya wallahu taala a'lam. Falamma bay'na wa kana awwalu man daraba ala yadi Rasulillah sallallahu al-Barra bin Ma'rur dan orang yang pertama meletakkan tangannya di tangan Rasulullah SAW untuk berbaiat <laughs> adalah barra ibn Ma'rur sebagaimana dikatakan tadi. Selesai Rasulullah SAW berbicara, langsung Barra ibnu Ma'rur memegang tangan Rasulullah SAW dan menyatakan, "Na'am, ubayyi'uka ala an namna'anna namna'annaka misal ma namna' uzrana sungguh demi Allah aku berjanji untuk menjaga engkau seperti menjaga keluarga kami ada pendapat-pendapat lain Aus berpendapat dengan salah satu tokoh dari Aus dan Khazraj berpendapat dengan salah satu tokoh dari Khazraj yang menyatakan orang pertama yang berbayat dengan Rasulullah SAW tetapi yang paling sahih wallahu taala alam adalah Al-Barra Ibn Ma'rur radhiyallahu taala anhu. Falamma bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kami sudah berbayat dengan Rasulullah SAW dan sudah diketahui tadi bayatnya berisi bayat perang. Kami siap berperang, siap membela engkau dengan darah kami dan jiwa kami. Ini sumpah yang besar sehingga dikatakan dengan bayah al-kubra, bayah aqabah al-kubra. Ketika itu sarraha syaitan min ra'sil aqabah bi anfadhi sautin sami'tuhu qat. Kemudian syaitan menyeru dengan suara yang keras, menjerit dengan suara yang keras, sekeras-keras apa yang pernah aku dengar. Tidak pernah aku dengar yang sekeras itu. Qalat, "Ya ahlal jabajib, hal fi mudammam was ma'ahu?" قد اجتمعوا على حربكم kata iblis atau kata syaitan yang dijuluki syaitan ini dengan azab atau dengan azabul aqabah azab al aqabah atau kadang dijuluki dengan ibnul azyab demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam ketika mendengar orang-orang Arab dari kalangan Khazraj dan Aus berbayat kepada Rasulullah SAW untuk siap bertempur, siap berperang, maka dibocorkan rahasianya oleh syaitan yang dijuluki dengan Ibnul Azyab atau azab al-aqabah dengan suara yang keras didengar oleh semua orang-orang Quraisy. Ya ahlal jabajib. Ahlal jabajib yakni ahla Makkah. Wahai ahlal jabajib, hal lakum fi mudammam? Apakah kalian tahu tentang mudammam? Mudammam ini cercaan dari syaitan. Nauzubillah mencerca Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallam bernama Muhammad yang terpuji Sedangkan ini plesetannya mudammam yang tercela. yakni menganggap tidak mau menyebut Rasulullah SAW dengan kalimat Muhammad, tapi menyebutnya dengan mudammam. Ini syaitan la'natullah alaih. Hal lakum fi mudammam wasubati ma'ahu. Tahukah kalian tentang mudammam dan orang-orang yang sesat bersamanya? Qad ijtama'u ala harbikum. Mereka berkumpul untuk memerangi kalian. Demikian kata Syaitan Ibn Azib. Kala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menyatakan, Hada azabul aqabah. Itu suara azabul aqabah. Hada ibn al-azyab. Itu adalah ibn al-azyab. Yani nama syaitan. Wa qala Rasulullah SAW alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi pun bersabda pada mereka, "Irfuddu ila rihalikum." Kembalilah segera kalian ke tempat-tempat kalian karena sudah dibocorkan oleh syaitan Ibnu Azjab maka kata Nabi kembalilah kalian ke kemah-kemah kalian maka mereka pun kembali segera ke kemah-kemah mereka faqala lahu Al-Abbas ibn Ubadah ibn Nadlah berkata Al-Abbas ibn Ubadah ibn Nadlah wallahi alladhi ba'athaka bil haqq in syi'ta lanamilanna ala ahli mina bi asyafina Sungguh demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Kalau kau suka, kami akan serang besok. Kami akan perangi mereka besok. Kita akan sikat mereka besok di Mina. Biasyafina. Dengan pedang-pedang kami. Jadi jangan khawatir. Kalau kau mau, kami siap berperang besok melawan mereka. Demikian semangatnya orang-orang dari kalangan Ansar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi pun bersabda, Lam nu'mar bidalik. Kita belum diperintah untuk berperang. Walakin irji'u ila rihalikum. Tetapi kembalilah kalian ke tempat-tempat tinggal kalian. Jadi ke kemah-kemah kalian. Faraja'na ila madaji'ina. Maka kami pun kembali ke pembaringan-pembaringan kami di kemah-kemah kami. Fanimna alaiha hatta asbahna. Maka kami pun tidur sampai pagi hari. Dan kita tahu bahwa kemah-kemah mereka bersama kemah-kemah kaum musyrikin dari sukunya. Dari Ansar atau dari dari kalangan dari kalangan Khazraj dan Aus. Ya. Falamma asbahna ghadat alaina jillatu Quraisy. Besoknya ketika pagi harinya maka datanglah di pagi hari tokoh-tokoh Quraisy. Ya. Faqala kemudian berkata ya ma'syarul Khazraj. Wahai kaum Khazraj. Dan sudah kita katakan Aus dan Khazraj, kedua-duanya dijuluki dengan Khazraj. Ya, ya ma'asyar al-Khazraj, innahu qad balagana annakum qad ji'tum ila sahibina hadha tastakhrijunahu min baini adhurina wa tubayi'unahu ala harbina wa innahu wallahi ma min hayyin min al-arab abghad ilaina an tanshab al harbu bainana wa bainahum minkum kata mereka sesungguhnya sampai berita kepada kami bahwa kalian telah mendatangi orang kami dan kalian ini orang kami ini maksud Rasulullah SAW ya. dan kalian ingin mengajaknya bersama kalian mengambilnya dari sisi kami watubayyuna harbina dan kalian sudah berbaiat kepadanya untuk memerangi kami wa innahu wallahi sesungguhnya demi Allah tidak ada satu kampung pun dari kalangan Arab yang kami benci, nggak suka untuk berperang dengan mereka, yang paling kami benci untuk berperang dengan mereka adalah kalian. Ya, ini orang-orang Quraisy menganggap ya, perkara yang paling tidak disukai berperang dengan orang-orang Khazraj yang juga dari kalangan Arab. Mereka berkata seperti itu kepada seluruh orang-orang Khazraj. Yang tentunya di sana sekian banyak orang-orang Khazraj sedangkan yang berbaiat pada Rasulullah SAW hanya 70 Tiga orang. Fan ba'atha min huna man hunaka min musyriki qaumina. Maka bangkitlah. In ba'atha, ini bangkitlah dengan segera min hunak, ah, man hunaka orang-orang yang ada di sana dari kalangan musyrikin. Yang menjawab bukan dari kalangan muslimin. Yang menjawab dari kalangan musyrikin, bangkit dan menjawab. Yahlifuna billah, bersumpah dengan nama Allah, maka min hada syai. Sungguh demi Allah, kami enggak punya perjanjian apapun dengan dia dan kami nggak pernah berbayat kepada siapapun wama alimnahu dan kami tidak tahu sama sekali tidak tahu menau waqad sadaku dan mereka jujur mereka mengatakan wallahi dan benar memang mereka tidak tahu sama sekali subhanallah yang menjawab adalah justru dari kalangan musyrikin <laughs> lam ya'lamuhu karena mereka memang tidak tahu qala fa ba'duna yandur ila ba'd maka kita saling pandang memandang Hah? Yang menjawab ternyata musyrikin. Biar, biar. Mereka suruh jawab. Maka kaum muslimin hanya ba'duna yandur ila ba'd. Melihat kepada sebagian yang lain. Ya. Membiarkan orang-orang yang tadi menjawab dengan polosnya. Wallahi kami tidak tahu. Wallahi kami tidak berbayat. Wallahi maka pergilah orang-orang Quraisy. Ya. Wa nasu min mina. Maka berangkatlah manusia dari Mina. tasa al-qawmu al-khabara. At-tanattafa <laughs> maknanya adalah mencari dengan semangat. Jadi bersungguh-sungguh mencari. Ini berita mesti benar. Tapi siapa yang berbaiat kepada Rasulullah SAW? Fatanattafa al-qawmu al-khabara fawajaduhu kan. Menyelidiki, bertanya-tanya ke sana kemari sampai terbukti ternyata memang sudah terjadi bayat. Wa fi talabil qaum. Maka mereka pun tokoh-tokoh Quraisy mengejar orang-orang Ansar. Fadraku, maka mereka menangkap saat ibnu Ubadah di daerah Adakhir. Daerah Adakhir adalah daerah di luar Mekah Wal Mundir ibni Amr dan juga menangkap seorang yang lain yaitu Mundir ibni Amr. Wakilahuma kana naqiban. Kedua-duanya adalah naqib min nuqabai Ansar. Mereka kedua-duanya adalah pemimpin dari kalangan mereka atau dua belas pemimpin salah satu dari dua belas pemimpin. Fa'amal mundir fa'ajazal qaum. Adapun mundir bisa ajazal qaum. ajazal itu mengalahkan mereka dalam pembicaraan. Ya, mengalahkan mereka dalam pembicaraan. Mereka selamat. Ya. Wa Sa'ad, adapun Sa'ad yakni Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu Fa'akhadhuhu maka mereka menangkapnya. Farabatu yadayhi ila unuqih. Mereka ikat tangannya di lehernya. Bitnis'i rahlihi dengan tali kendali kendaraannya. Tali kendali kudanya. Tsumma aqbalu bihi hatta adkhaluhu Makkah yadribunahu. Kemudian dibawa oleh mereka sampai masuk ke Mekah dari Adkhir, dari Adakhir yadribunahu mereka memukulinya wa bijummatihi dan mereka menyeret dengan rambutnya atau menarik rambutnya jummah itu adalah rambut yang terjulur wa kana sya'rin dan beliau Sa'ad bin Ubadah memiliki rambut yang panjang maka rambut panjang itu diambil diseret oleh mereka berkata Sa'ad menceritakan dirinya sendiri saat Ibnu Ubadah, "Fa wallahi inni la fi aydihim." Sungguh demi Allah, aku berada di tangan mereka. Ittala alayya nafarun min Quraisy. Tiba-tiba muncul satu orang dari kalangan Quraisy. <clears throat> Fihim di kalangan mereka, rajulun wadi'un abyad. Seorang yang wajahnya bulat, cerah, putih, sya'sa sya'sha'un hulwun minar rijal yang bersih gagah ya. ini orang yang bagus dari kalangan laki-laki Fakultu fi aku melihatnya maka aku katakan dalam hatiku in yaku 'inda ahadin minal qaumi khairun fa 'inda hada kalau saja di kaum ini ada kebaikan niscaya pada orang ini pernah mendengar sifat wadi atau sifat abyadun wadi ahwal Hah? Dari tokoh-tokoh Quraisy siapa? Hah? Yang mendatangi Rasulullah SAW setiap Rasulullah SAW mendatangi suku-suku dia di belakangnya. Menyatakan jangan percaya dia berdusta. Pamannya sendiri. Kata dia ini orang mukanya bersih, mukanya begini dan begitu. Yang pantasnya orang baik. Kalau saja pada kaum ini ada orang yang punya kebaikan niscaya pada orang ini. Ternyata falamma dana minni ketika dia mendekat kepadaku rafa'a yadahu dia mengangkat tangannya falaqamani lakmatan syadidah kemudian dia memukul aku dengan pukulan yang sangat keras. Lakama itu memukul dengan genggaman tangan begini. Kalau lakama dengan terbuka. Lakama. Kalau ini lakama. Makanya tinju disebut mulakama. Nah, fakultu fi nafsi, aku katakan pada diriku, wallahi ma indahum ba'da hada min khair. Kalau begitu, tidak ada dari mereka kebaikan sedikit pun. Sudah yang diduga orang baik, ternyata orang yang jahat juga. Wallahi inni fi aidihim yastahibbunani aw awali rajulun mimman kana ma'ahum faqala demi Allah Inni lafi aidihim. Aku dalam keadaan di tangan mereka. Menjadi bulan-bulanan, dipukul, siksa. Yashabunani, mereka menyeret aku. Id awali, tiba-tiba ada seorang yang merasa kasihan kepadaku. Id awali rajulun. Id yang tiba-tiba awali rajulun mimman kana ma'hum. Tiba-tiba salah seorang dari mereka merasa kasihan kepadaku, kemudian berkata, Waihak, celaka kalian, atau celaka engkau. Ama bainaka wa baina ahadin min Quraisyin jiwarun wala ahad. Kepada siapa dia berbicara? Waihak, celaka engkau. Kepada beliau, Sa'ad ibn Ubadah. Sepertinya agak aneh. Dia kasihan kepada Sa'ad ibn Ubadah, tetapi justru membentak Sa'ad ibn Ubadah dengan kalimat, Waihak, celaka engkau. Ama bainaka wa baina ahadin min Quraisyin jiwarun wala ahad. Apakah engkau tidak memiliki antara engkau dengan Quraisy perjanjian atau ada sesuatu hubungan? Ini karena kasihannya. Ya, ini kalau engkau punya hubungan dengan salah seorang Quraisy, ngomong supaya engkau tidak dipukuli terus. Itu maksudnya. Kultu, aku jawab, bala, wallah. Bahkan aku memiliki hubungan dengan mereka. Laqad kuntu ujirul Jubair ibn Mut'im. Aku pernah melindungi Jubair ibn Mut'im ibn Adi ibn Naufal ibn Abdi Manaf. Melindungi perdagangannya, tijarahu wa amna'ahu mimman arada dhulmahum. Aku melindungi dia dari orang-orang yang akan mendoliminya di negeri kami. Di wiladi. Walil Harith ibn Harb. Dan juga Harith ibn Harb ibn Umayyah Ibni Abdi Syams, Ibni Abdi Manaf. Aku juga punya hubungan dagang dengan dia dan aku lindungi dia di negeri kami. Halah, orang tadi berkata lagi, "Waihak, fahtif bismi rajulain, wadhkur ma bainaka wa bainahuma." Celaka engkau, cepat engkau ucapkan dan panggil dengan keras nama-nama tersebut dan ceritakan hubungan kamu dengan dia. Qala fa fa'altu, maka aku pun melakukannya. Yani yahtif Bimana yasih bi'a'la sautihi menjerit dengan suara keras dengan kalimat atau memanggil dua orang tadi ya Jubair ibni Mut'im ibni Adi ya fulan ibni fulan Sungguh bukankah aku pernah punya hubungan dengan kalian? Bukankah aku pernah melindungi kalian di negeri kami? Apakah kalian tidak melindungi aku di negeri kalian? Kurang lebih kalimatnya seperti itu. Menyebutkan dua orang yang pernah dilindungi di negerinya dan meminta agar mereka pun melindunginya di negeri mereka. Ini membalas kebaikan dengan kebaikan. Allah taala itu maka aku pun melakukan seperti itu. Wa rajul ma Maka orang tadi yang menyuruhnya, apakah kamu punya kerabat atau punya kenalan dan seterusnya? Orang itu langsung berlari kepada dua orang tadi. Fawajadahuma fil masjid indal Ka'bah. Maka dia pun menemui keduanya Jubair ibni Mut'im dan juga Harith ibn Harb didapati ada di sisi Ka'bah. Maka orang tadi berkata kepada keduanya, faqala lahuma, "Inna rajulan minal Khazraj al-an yudrab bil abtah yahtif bikuma." Sesungguhnya ada seseorang di Abtah yang sedang dipukuli orang dari kalangan Khazraj. Yahtif bikuma dan dia menjerit memanggil engkau berdua. Wa anna bainahu wa bainakuma jiwar dan dia menyebutkan bahwa antara dia dengan kalian berdua ada hubungan perlindungan. Qala wa man hu? Kedua orang tadi bertanya, siapa yang dimaksud? Siapa dia? Qala Sa'ad ibn Ubadah. Qala keduanya berkata, sadaqa wallah. Benar demi Allah. Dia punya hubungan perlindungan dengan aku, dengan kami. In kana la yujiru lana tijarana. Dia melindungi kami perdagangan kami ketika kami di negerinya. Wa yamna'uhum an yudlamu bibaladihi dan dia melindungi kami agar tidak didolimi di negerinya. Fakallasa maka keduanya mendatangi mereka dan memerintahkan mereka agar menghentikan gangguannya kepada orang tersebut. Yani Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu taala anhu. Qala faqallasa dan min aidihim. Keduanya melepaskan Sa'ad dari tangan mereka. Fantalaqa maka berangkatlah Sa'ad menuju kaumnya bergabung kembali dengan mereka syurutu bayatil aqabah. Pembahasan berikutnya adalah tentang isi dari bayatil aqabah. Ya. Kanat bainal harbi كانت eh, harbi, hina adina adina أذن الله لرسوله في القتال شروطا siwa syart alaihim fil aqabatil ula. Bahwasanya dalam bayat perang, bayat yang kedua ini dijuluki pula dengan bayat perang. Ada berapa nama? Bayat Aqabah, Thaniyah, Bay'ah Aqabah Al-Akhirah, dijuluki juga Bay'atul Kubra dan sekarang dijuluki dengan Bay'at Harb, Bay'at perang. <laughs> Kanatil ula ala bay'atin nisa. Adapun bayat pertama adalah bayatun nisa tanpa ada peperangan. Wadhalika anna Allah taala lam yakun adina li Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil harb. Karena dalam bayat pertama belum ada izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah wasallam untuk berperang. Falamma adinallahu lahu fiha ketika Allah izinkan untuk berperang wa bay'ahum Rasulullah sallallahu fil aqabatil akhirah maka Rasulullah pun membaiat mereka di baiat yang terakhir ini ala harbil ahmar wal aswad di baiat bersumpah untuk siap bertempur siap berperang melawan ahmar ataupun aswad ahmar yang berkulit merah aswad yang berkulit hitam ya, ya Romawi dan Persia. Beliau pun mengambil perjanjian-perjanjian untuk dirinya. dan mencaratkan kepada kaum tersebut untuk Rabbnya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa lahum wafai bidali jannah dan Nabi menjadikan siapa yang menepati perjanjiannya maka baginya mendapatkan surga. Qala Ubadah bin Samit, berkata Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Bayana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bai'atul harbi. Kami membaiat Rasulullah sallam dengan baiat perang. Apa baiat perang itu? Ala sam'i wa ta'ah, untuk dengar dan taat. Fi usrina wa yusrina, dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan mudah Fiman syatina wa makrahina. Dalam keadaan semangat maupun dalam keadaan tidak semangat. Wa asratin alaina. Walaupun dalam keadaan kami. Dalam keadaan kami terdolimi. Atau dicurangi. Wa alla nunazil amra ahlahu. Dan agar kami tidak menyelisihi perintah atau tidak me mengganggu urusan dari penguasanya wa naqula bil ainama kunna dan agar kami berbicara dengan benar dimanapun kami berada la nakhafu billahi laumata laim dan kami tidak takut pada cercaan siapapun para pencela ini isi bayat perangnya untuk taat komando sami'na wa ta'ana dalam keadaan semangat maupun dalam keadaan sedang lemah dalam keadaan dia suka ataupun dalam keadaan tidak suka dan jangan merebut urusan dari yang berhak. Ini yani jangan merebut urusan dari penguasa. Wa antab naqul bil haq dan hendaklah mengucapkan kalimat yang hak, tidak berdusta. Dalam keadaan apapun, dimanapun. Dan yang terakhir, tidak takut cercaan siapapun. Pokoknya yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil. Khonifidina azakumullah yang demikian, karena memang sudah turun ayat-ayat perang Wakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla bayatil Aqabah dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum bayat Aqabah lam yu'dan lahu fil harbi. Beliau tidak diizinkan untuk berperang. Walam tuhlal awalam tuhallal lahu dima dan belum diizinkan untuk menumpahkan darah. Innama yu'mar bid-du'a'i ilallah hanya diperintah untuk mengajak kepada Allah, untuk berdakwah kepada Allah, wasabri alal ada dan sabar menghadapi gangguan-gangguan dari mereka. Wasafhi anil jahil dan memaklumi orang-orang yang bodoh. Ini sebelum bayat yang kedua, belum ada perintah berperang, belum dihalalkan untuk menumpahkan darah, yang diperintahkan adalah berdakwah kepada Allah, kepada tauhid, kemudian sabar menghadapi gangguan-gangguan musyrikin, kufar, dan memaklumi orang-orang bodoh. Kalau yang mengganggu orang-orang bodoh, maklumi sajalah. Kalau yang mengganggu adalah mereka-mereka para musuh-musuh Allah dan Rasulnya, sabar. Ini perintahnya sebelum Baitul Aqabah yang kedua. Wa kanat Quraisyun qad tahadat man ittaba'ahu minal muhajirin hatta fatanuhum. Sedangkan Quraisy selalu menekan mereka. yakni menyakiti mereka, menekan mereka. Manittaba'a minal muhajirin, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW dari kalangan muhajirin. Hatta fatanuhu hingga mereka berhasil memfitnah orang-orang tersebut. Hatta fatanuhum andinihim hingga membuat mereka terfitnah dari agamanya. Ini sebagian mereka terfitnah dan kemudian meninggalkan agamanya kembali wanafauhu min biladihim dan juga hingga mereka mengusir dari negeri mereka, mengusir mereka dari negeri mereka. Fahum baina maka mereka kaum muslimin yang ada di Mekah dalam keadaan seperti itu tertekan ada tiga keadaan. Fahum min baini maftunina fi dinihim imma mereka dalam keadaan terfitnah dari agamanya. Terfitnah dari agamanya artinya tidak lagi berani untuk mengungkapkan agamanya. Wa min baini mu'adzabin fi aidihim atau dalam keadaan kedua mereka diazab, disiksa di tangan-tangan mereka. Dan yang ketiga, wa baina haribin fil biladi firaran minhum atau mereka lari meninggalkan negerinya, lari dari mereka. Berarti kaum muslimin yang ada di saat itu dalam keadaan tertekan ada tiga macam. Ada yang terfitnah agamanya, Terfitnah agamanya artinya mereka tidak berani lagi menyatakan keislamannya. Ada yang disiksa oleh mereka dan ada yang lari keluar hijrah dari Mekah. Minhum man bi ardil Habasyah yang hijrah dan lari dari Mekah di antara mereka ada yang di negeri Habasyah. Wa minhum man bil Madinah dan di antara mereka ada yang pindah atau hijrah ke negeri Madinah. Wa fi kulli wajhin dan di seluruh penjuru. Falamma atat Quraisyun 'ala Allah 'azza wa jal. Ketika mereka sudah mulai melampaui batas ya, atat ini ya, atau ya, mereka melampaui batas ya, karena Quraisy dianggap muannas kabilah. Ya. Kalau kembalinya domir kepada kabilah maka atat. Tapi kalau kembalinya kepada jam'un ya, kepada kumpulan manusia maka atau ya. Falamma atau ala Allah ketika mereka melampaui batas kepada Allah Subhanahu wa taala wa raddu alaihi ma aradahum bihi min al karamah dan mereka sudah tegas menolak apa yang Allah inginkan untuk mereka dari kemuliaan mereka menolak wa kadzabu nabiyahu dan mereka mendustakan nabi Allah wa adzabu wa nafau man abadahu wa wahadahu wa saddaqa nabiyahu dan mereka juga mengadab, menyiksa, mengusir orang-orang yang beribadah kepada Allah, yang mengesahkan Allah, yang membenarkan nabinya, wa'tasama ini yaitu orang-orang yang berpegang dengan agamanya, maka ketika itu Allah pun mengizinkan untuk berperang. Adinallahu azza wa jalla li sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil qital. Maka Allah pun mengizinkan nabinya alaihi salatu untuk berperang walintisar mimman zalamahum dan diizinkan untuk membela diri membela orang-orang yang terdolimi wabagaw alaihim dan orang-orang yang mendolimi mereka dan berbuat jahat pada mereka diizinkan dibolehkan untuk melawan fakanat awalu ayatin maka ayat yang pertama yang diturunkan yang mengizinkan kaum muslimin dan Rasulullah SAW untuk berperang dan diizinkan untuk menumpahkan darah Fima balagani min Urwah ibn Zubair sesuai dengan apa yang sampai kepadaku dari riwayat dari ibn Zubair ini Urwah ibn Zubair dan lainnya dari para ulama adalah ucapan Allah tabaraka wa taala yang berbunyi udina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu diizinkan lilladzina yuqatalun diizinkan bagi mereka yang diperangi bi annahum zulimu bahwa mereka terdolimi Wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Dan sungguhnya Allah untuk memenangkan mereka, Allah maha kuasa, maha bisa. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin, yaitu orang-orang yang diusir dari negeri-negeri mereka tanpa kebenaran. Illa an yaqulu rabbuna Allah. Tidak karena apapun kecuali karena mereka mengatakan Rabbun Allah. Mereka diusir, mereka disiksa hanya karena mereka mengucapkan Rabb kami adalah Allah. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa Kalau saja tidak karena pembelaan Allah pada manusia sebagian terhadap sebagian yang lain, niscaya akan binasa segala macam tempat-tempat ibadah. Sawami' tempat ibadahnya mereka kaum Yahudi wabiyaun wasalawatun, wa masajid tempat ibadah Nasrani, tempat ibadah Yahudi dan juga tempat ibadah muslimin. Sawami' biya' wa masajid. Semuanya tempat-tempat ibadah. Akan hancur kata Allah, tempat-tempat ibadah yang yudkar fi hasmullahi kathira yang disebut di dalamnya nama Allah dengan banyak. Wala yansurannallahu man yansuruh dan Allah pasti akan menolong mereka orang-orang yang menolong Allah, menolong agama Allah. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha mulia. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus salah karena mereka itu kalau mantap di muka bumi mapan di muka bumi berkuasa di muka bumi aqamus salah mereka akan mendirikan salat wa atau zakah dan akan mengeluarkan zakat wa amaru bil ma'rufi dan mereka akan memerintahkan dengan yang ma'ruf wa nahwa 'anil munkar dan akan mencegah dari yang munkar walillahi 'aqibatul umur dan kepada Allah lah akibat segala urusan ikhwan ibn a'azakumullah ini ayat yang pertama mengizinkan untuk berperang ai inni innama ahlaltu lahumul qital li'annahum zulimu kandungan ayat tadi bermakna bahwasanya aku kata Allah menghalalkan untuk mereka berperang karena mereka terdolimi mereka diperangi berarti pertama izin berperang itu bukan ekspansi tetapi membela diri beda ya. kalau menyerang memulai ya, itu belum diizinkan tetapi yang diizinkan adalah ketika diperangi maka lawan ini yang diizinkan adalah perang dalam bentuk membela diri walam yakun lahum dan fima bainahum wa bainan nas karena mereka kaum muslimin tidak punya dosa apapun, nggak punya kesalahan apapun dengan manusia, tetapi diperangi. Ini aneh, tetapi terjadi. Ya, aneh tapi nyata. Dan sepanjang masa Terus disebut-sebut mereka, mereka, mereka, demikian, demikian, demikian. Padahal mereka tidak memiliki kejahatan apapun. Kecuali mereka hanya bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir kalau ditanya siapa musuh kalian yang paling kalian benci. Ahli sunnah, ahli tauhid. Orang Yahudi ditanya siapa yang paling kalian benci, yang kalian musuhi. Misi kalian dalam membantai siapa? ahli sunnah, ahli tauhid. Tanyakan pada Nasrani, tanyakan pada musyrikin, tanyakan pada seluruh orang-orang kafir, siapa musuh mereka yang paling benci, mereka menjawab ahli tauhid, ahli sunnah. Lah kesalahan mereka apa? Ahli tauhid kesalahan mereka apa? Mereka beribadah kepada Allah saja dan tidak mau beribadah pada yang lainnya untuk mereka sendiri. Mereka hanya menyampaikan dakwah kalau diterima. Kalau tidak diterima, wa ma'alaika illal balagh. Tidaklah atasmu kecuali penyampaian. Apakah salah? <laughs> Ajib. Tetapi justru mereka sangat bencinya kepada ahli tauhid sejak Rasulullah SAW diutus sampai hari ini. Ya, ini tidak berubah keadaan mereka. Selalu memusuhi orang-orang yang merupakan ahli tauhid. Ya. Wa annahum idza zaharu aqamu salat wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Dan juga isi kandungan ayat-ayat tadi adalah Allah pasti akan membela mengizinkan mereka berperang dan juga pasti Allah akan memenangkan. Kenapa? Karena mereka kalau menang di muka bumi akan menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, menyuruh kebaikan, menjaga kemunkaran. Sehingga Allah tolong. Tapi kalau orang-orang kafir dimenangkan oleh Allah, apa yang terjadi? Mereka akan membuat hura-hura, bermaksiat, berbuat zalim, akan berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, ini kata Allah Subhanahu wa taala mereka immakannahum aqamus salah. Mereka kalau kami mantapkan, kami menangkan di muka bumi, mereka akan mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mereka akan menyuruh pada kebaikan-kebaikan, mereka akan mencegah dari kemungkaran-kemungkaran. Yakni Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ashabu. Yang dimaksud adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya seluruhnya ajma'in. Tuma anzalallahu tabaraka wa ta'ala alaihi. Baru kemudian turun, turun ayat-ayat perang yang berikutnya. Baru setelah itu turun ayat-ayat perang yang berikutnya. Kalau ayat yang ini hanya menyatakan udina lilladzina zulimu. Diizinkan annahum zulimu. Udina lilladzina yuqataluna annahum zulimu. Diizinkan karena mereka zalim. Tetapi ayat-ayat berikutnya Allah katakan waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah Perangilah mereka hingga tidak terjadi lagi fitnah di muka bumi. Yani la yuftatan mu'minun an dinih. Yani jangan sampai ada lagi orang beriman terfitnah oleh mereka. Oleh penyiksaan-penyiksaan mereka. Wa yakuna dinu lillah dan agar agama ini milik Allah saja. Yani hatta Ya Yani hanya diibadahi Allah saja dan tidak diibadahi di muka bumi ini selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau baru perintah untuk berperang dan memerangi manusia hingga mereka kembali kepada Allah dan Rasulnya. Hingga mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada lainnya. Hingga mereka tidak lagi mengganggu orang-orang yang beriman. Kalau mereka tidak mengganggu, lakum dinukum waliyadin. Kalau mereka tidak mengganggu, maka silahkan. Kalian dengan agama kalian, kami dengan agama kami. Kami tidak mengganggu kalian dan kalian jangan ganggu kami. Ini yang dikatakan dengan kafir dimi atau kafir muahad, kafir dalam di bawah kekuasaan kaum muslimin atau kafir yang terikat perjanjian.